Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, di majelis gabungan yang kita adakan biasa malam Minggu semacam ini yang pindah-pindah e, eh, berapa waktu yang lalu kita bahas kebetulan memang momennya yaitu tentang sejarah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan tentang hijrah Rasulullah sudah selesai. Khususnya ketika kita bahas dalam acara daurah kita di Cikini. Namun insya Allah malam ini dan ke depan seperti saya katakan di majelis gabungan ini yang ingin saya bahas tentang sirah dan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kemarin saya mikir, udah lama, ini kitab apa yang mau dibahas? Yang biasa saya pelajarin kitab yang gede, cuman mau dibahas di sini kegedean bingung kita. Gitu. Sampai akhirnya subhanallah malam ini kebuka di benak hati Yang mau saya bahas insya Allah tiap malam minggu kita gabungan Tentang maulid dia ulama Yang selama ini kita baca mungkin mayoritas kagak tahu cuma tahu terjemahannya doang Tapi penjelasannya, penjabarannya Nah ini insya Allah yang bakal kita bahas dalam pengajian kita rutin tiap malam minggu mudah-mudahan bawa keberkahan bakal kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah ini maulid dia ulame yang kita baca itu adalah berbicara tentang sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Dari sejak beliau lahir, kemuliaan beliau, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, kemudian setelah itu sekilas ya tentang bagaimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan beliau ketika hijrah, terus pertempuran bersama para sahabat atau zawat kemudian setelah itu e, ditutup dengan doa. Ini ringkasnya semacam itu. Tapi sebenarnya ini ringkas. Ringkas tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nih biar ente tahu. Ini yang ditulis dia ulami ringkas. Kitab Maulid Simtud Durar pun ringkas. Barzanji pun ringkas. Terus apa lagi Syarafal Anam ringkas, Daibai ringkas, bahkan seluruh kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan semuanya ringkas. Nah, semua yang pernah ditulis oleh para ulama tentang Rasulullah dari sejak awal hingga yaumil qiyamah kalau mau dikumpulin jadi satu ringkas dibanding apa yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nggak ada artinya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang, yang yang yang Rasulullah miliki jauh lebih agung dari apa yang diungkapkan oleh para ulama. Habib Ali Habsyi di dalam syairnya bilang wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi malam yusafi. Semua kalau ingin berusaha untuk menyebutkan tentang kemuliaan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara mengungkapkannya itu zaman semuanya. Bakal sirna sedangkan sifatnya Rasulullah nggak ada habisnya. Bahkan di Maulid alami yang kita baca. Terakhir dalam awal dari doa beliau bilang, "Walagat asyartu linati man awsafuhu tuhyil guluba tuhayyijul asjana." Saya memberikan isyarat doang. Isyarat doang tentang sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini sifatnya Nabi Muhammad ini kita baca begini, sebab sifat beliau tuh membangkitkan iman di dalam hati kita, membangkitkan semangat di dalam hati kita, membuat penyakit-penyakit dari dalam hati sirna. Itu tujuannya. Wa illah, ini sebab, ini tujuan. Kita bawa sejarahnya Rasulullah kita tulis. Fallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Sebab kalau kita mau bandi, mau lihat apakah hebat apa yang kita tulis nih tentang Rasulullah, la wallah. Allah udah puji dia. Apa bandingannya pujian Allah sama kita? Enggak ada apa-apa yang kita punya dibanding apa yang Allah udah puji dalam Al-Qur'an tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhannya yang mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Allah Tuhannya yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lantas apa itu ucapan kita? Apa yang bisa kita ungkapkan tentang pribadi Rasulullah? Enggak ada yang bisa kita ungkapkan. Allah sudah memuji dia. Walakin hubban fis sarairi gadda'a limadihi safati rabbina wa hadana. Cuman ya Allah, ini bentuk cinta. Sebab emang sifatnya pecinta begini. Sifatnya pecinta begini. Demen selalu ingin menyebut-nyebut kekasihnya. Itu pecinta begitu. Ente cinta sama siapa? Ente mencinta sama perempuan. Yang jadi buah bibirnya ente perempuan tersebut yang ente cintai. Ente cinta sama siapa? Cinta sama artis. Yang jadi buah bibirnya ente tuh artis. Begini keadaan pecinta. Walaupun cintanya kadang cinta orang yang yang nggak pantas dicintai, tapi beginilah sifat pecinta. Nah kalau ente cinta sama Rasulullah Maka beginilah keadaannya selalu ingin menyebut-nyebut sang kekasih yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ini yang bakal ini yang ditulis ringkas dibanding apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Sampai ulama bilang, tahu gak? Ya, nggak ada lagi yang kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat. Itu Sayyidina Uwais al-Gharni, Sayyidut Tabi'in, bilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang sama Sayyidina Umar bin Khattab, siapa Ali bin Abi Thalib, siapa Umar bin Khattab, ini manusia-manusia suci yang dari sejak lahir, dari sejak kecil tuh Sayyidina Ali kenal sama Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau manusia yang paling hebat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waisal Qarni bilang sama Ali bin Abi Thalib sama Umar bin Khattab, "Ya Ali wa ya Umar, ma araftuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dhil." Katanya, "Engkau wahai Ali, wahai Umar, engkau kalian ini tidak mengenal dari Rasulullah kecuali cuman bayangannya doang." Cuman bayangannya doang. Itu Ali bin Abi Thalib, babu Madinatul Ilm. وهذا عمر Ibn Al الذي به عز الله الدين tapi lihat kata Uwais Al-Qarni kalian nggak kenal Rasulullah melainkan cuma bayangannya doang habis yang kenal Nabi Muhammad saw siapa kagak ada yang kenal Nabi Muhammad yang kenal tahu siapa hakikatnya Nabi Muhammad cuma penciptanya doang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di atas Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Makanya ini kita cuma sebut ya Allah bentuk cinta kita kepada baginda yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita ini yang yang yang sedikit yang kagak ada apa-apanya membawa manfaat bakal kita sekalian. Nih dalam kitab Maulid Dia Ulame, Ad-Dia, Dia itu artinya cahaya, alami yang berkilau. Alami yalma berkilau. Ada. Fi apa judulnya? Bi Maulidin Nabi Syafi'. Ini cahaya yang berkilau ketika menyebutkan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad pembawa syafaat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nyebut Nabi Muhammad hati jadi terang. Bagaimana enggak? Lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah para nabinya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain-lain semuanya itu nabi-nabi disebut Nabi Hud. Udah semuanya disebut apa Allah bilang? Wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semuanya ya Muhammad, kami ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah para utusan-utusan kami tentang utusan-utusan Allah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Daud dan lain sebagainya diceritakan nama Allah. Itu semuanya tujuannya apa? Agar kami mengokohkan hatimu di dalam keimanan. Itu kisahnya para nabi mengokohkan hatinya Rasulullah di dalam keimanan. Maka bagaimana kiranya kisahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iman bakal kokoh, hati bakal kuat, keimanan makin kuat ketika kita menyebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mode ya ulami. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini kita salawat sama Rasulullah. Kenapa sih kita salawat sama Nabi Muhammad? Allah perintahkan. Allah bilang di dalam Al-Quran, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alaihi. Lihat, Allah bilang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Senantiasa enggak henti-hentinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Allah bersalawat kepada Rasulullah Masya Allah Malaikat nggak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Siapa ini manusia agung ini sih? Sampai Allah bersalawat nggak henti-hentinya bakal dia Sampai malaikat semuanya itu nggak henti-hentinya bersalawat bakal dia Siapa ini orang? Siapa ini manusia? Allah wa Rasulullah saw. Dia wasallam. Dialah Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah saw. Sampai sekarang kita bingung Apa yang dia milikin sampai Allah Dan para malaikatnya bersalawat bakal dia Ya Allah Ya Allah Gak tahu Gak tahu kita Ini pertanyaan yang gak bisa kita jawab Yang bisa jawab ini cuma Tuhan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Manusia yang agung Nah cuma Allah pengen kasih kita berkah deh Apa Allah pengen? Allah pengen ngasih kita berkah Allah bilang sama kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo eh, orang-orang beriman, ayo masuk dalam kelompok. Kelompok apa? Kelompoknya Allah dan para malaikatnya. Apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersolawat, salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah sayang sama kita dan ini panggilan hanya untuk orang-orang beriman. Allah bilang ayuhan nas sallu ala nabi. Enggak. Tapi Allah cuma bilang kepada orang beriman. Artinya, semakin kokoh keimanan seseorang, semakin banyak dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung keimanan salawatnya kita. Ketika iman kita tipis, salawat pun tipis. Ketika iman kuat, salawat kita pun kuat. Sebab ini khitab, ya, Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman. Terus orang yang sholawat sama Nabi nggak rugi, nggak ada yang rugi. Bagaimana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka niscaya Allah akan salawat kepada dia sepuluh kali. Itu Imam Al-Haddad bilang, bahwasanya para ulama bilang satu salawat dari Allah cukup bakal seorang hamba dunia dan akhirat. Sayyidina Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dari Iskandaria beliau bilang katanya, <clears throat> manfaatahu kasratus salah wa kasratus siyam fa bil ikthar minas salah wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Ibn Atta'illah dari, Beliau mengatakan Barang siapa yang kagak punya modal Sholat yang banyak, puasa banyak Untuk ngadap sama Allah di hari kiamat Maka hendaknya dia memperbanyak Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu beliau bilang gitu Kenapa? Fa'innaka Lau amil ta'atatu la umrik. Sesungguhnya apabila engkau melakukan ketaatan kepada Allah seumur hidupmu. Bahkan Allah kasih di atas umurmu umurnya seluruh manusia. Diberikan oleh Allah bakal kita. Untuk kita gunakan tuh umur semua di dalam ketaatan kepada Allah. Saya mau tanya, masih lebih hebat mana taatnya kita yang sekian banyak itu ama salawat satu kali dari Allah Mana lebih hebat? Dari Allah Itu VL-nya kita Itu perbuatannya kita yang banyak kurang Nah ini Dari Allah yang maha sempurna Satu dari Allah cukup Sempurna, lebih hebat Nah bayangin Satu kali kita salawat Allah nggak ganjar kita dengan satu salawat dari Allah Satu salawat aja udah cukup maka bagaimana kiranya kalau diganjar sama Allah satu kali salawat sepuluh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bab musil ilallah. Salawat kepada Rasulullah adalah pintu yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan kita kepada Allah salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kagak punya guru untuk bisa sampai kepada Allah, maka jadikan salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gurunya yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin selawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang katanya tuh yang paling dekat denganku kata Rasulullah aulan bi qiyamah aktsaruhum alayya salah Orang yang paling berhak denganku Yang paling aku perhatikan Yang paling aku sayang Yang paling aku cintai Kata Rasulullah SAW Adalah yang paling banyak salawat kepadaku Kata Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Khususnya tuh di hari Jumat Di malam Jumat Rasul sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud beliau bersabda inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa fa'aksiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun fa qalu ya Rasulullah wa kayfa turadu salatuna alayka wa qad arimta qala yaqulu balita qala inna Allah ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ketahuilah sesungguhnya hari yang paling mulia dari hari-hari kalian adalah hari Jumuah. Karena itu perbanyaklah untukku di hari Jumat solawat serta salam kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita untuk mengkhususkan suatu waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Beliau mengajarkan kita untuk mengkhususkan hari Jumat untuk dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Terus beliau bilang, "Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi." Karena sesungguhnya salawat kalian beritanya itu dikabarkan kepada saya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kita anggap enteng salawat. Kita mungkin salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi ketahuilah itu salawat yang kita ungkapkan didengar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disodorin kepada Rasulullah. Itu di muka bumi ada malaikat-malaikat dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salawatul musallin kepada Rasulullah Sayyidil Mursalin. Mereka ni malaikat tugasnya kalau ada orang yang salawat ngucapin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ni malaikat tugasnya bawa tu salawat, nyamperin kepada Rasulullah di sana. Ya Rasulullah fulan bin fulan namanya ente, aman nama abahnya ente disebut. Fulan bin Fulan saat ini ini orang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Enak gak kira-kira kalau nama kita disebut depannya Nabi? Kemarin waktu ada guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tiap orang ada SMS Bib, sampein ke Habib Umar biar apa ingat-ingat saya, Bib, sampein ke Habib Umar biar doain saya. Kita mau diingat sama para awliya para salihin. Iya kan? Coba ente bayangin, ente diingat disampaikan sama malaikat. Nabi bilang, eh, malaikat bilang, ya Rasulullah fulan lagi salawat sama ente. Masya Allah, diingat ente. Ini kita sekarang di mana nih? Di Cakung. Ah, di Jakung. Malaikat sekarang nih lagi sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, fulan, fulan, fulan, fulan di majelis gabungan nih lagi pada sholawat kepadamu ya Rasulullah. Nama kita satu persatu sama bak kita disebut sama malaikat di hadapan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nikmat. Mudah-mudahan nih kita diingat dengan ingatan yang bagus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Jangan berhenti-berhentinya kita sholawat Terus biasain Ini pelajaran kita pulang dari sini Pelajaran penting dari sini Biasain Setiap kali kita dengar namanya Nabi Muhammad SAW disebut Kita dengan lantang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim Kenapa tahu? Sebab orang yang pelit Katanya Rasulullah Ya kalau tetangga ente bilang ente pelit, ente sebel. Ya. Tapi dia nggak bakal bilang pelit kecuali kalau memang ente benar pelit. Itu kalau tetangga ente, temen ente bilang pelit, ente marah. Ketahuilah, ini Rasul yang bilang nih ente pelit. Nih orang yang macam begini nih. Yang bagaimana? Yang disebut nama Nabi Muhammad SAW di hadapannya terus dia kagak mau salawat. Itu orang pelit kata Rasulullah. Allahumma sholli wasallam bareng alaih. Di dalam hadis sahih beliau SAW sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan mengatakan Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya, maka dia enggak mau salawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim Mau jadi orang pelit enggak? Ini Nabi yang bilang nih. Enggak mau kan? Nah, tiap kali kita dengar namanya Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi kita bersalawat kepadanya Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa Mudah-mudahan Nah ini makanya kita tuh Waktu salawat, waktu baca maulid kita baca Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaih Salim InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang Kita bakal jelaskan lebih panjang lagi tentang kalimat ini Jadi kita salawatnya juga faham apa maksudnya Faham artinya Faham apa tujuannya Jangan cuman apa namanya uh, lantunan yang hanya kita lantunkan dengan lisan tapi kita enggak faham apa maksudnya. Kita pengen nih Salawat yang kita ungkapkan membekas di dalam diri kita, bawa pengaruh dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa dzal ghatal matin. Wa insyaallah kita akan ada adakan acara daurah ya di Cikini di makam Al Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al Habsyi yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 20 Safar ya hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 13 Desember hari Sabtu jam 10.30 pagi sampai 16.30 yang punya kesempatan untuk hadir kita harapkan kehadirannya ya Mudah-mudahan bawa keberkahan Bisa ngedaftar dulu di websitenya kita Mudah-mudahan bawa manfaat Bakal kita sekalian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والظالما أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا واجمعنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى شرف فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء الثلث والهشام ظهرا باتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ألب علوي يا ألب علوي يا ألب على شفاعة كل كربة تنجلي وفيكم يا أهل الولاية كل حاجة قضية رحمة الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين